warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Hadirin hadirat dan para pemirsa yang budiman Adalah sangat normal kita punya harapan dan keinginan Karena harapan dan keinginanlah yang memacu kita untuk mau berbuat sesuatu. Tetapi menjadi tidak normal andai kata kita diperbudak oleh keinginan kita. Mencarinya membuat kita lupa diri. Ketika mendapatkannya membuat kita kufur terhadap nikmat yang diberi. Dan ketika tidak diberi membuat kita kecewa tiada henti. Oleh karena itu kita harus tahu di mana rambu-rambu keinginan, di mana rambu-rambu kita bisa menikmati mana yang terbaik menurut kita atau menurut Allah. Kita simak pembacaan ayat Al-Qur'an. Silakan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun Sadaqallahul azim Mungkin kamu membenci sesuatu Padahal itulah yang lebih baik bagimu dan mungkin kamu suka pada sesuatu padahal bahaya bagimu. Dan Allah yang mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ahlu hikmah berkata, La yakun ta'akhuru umadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a'i mujiban liya'sika fahuwa domina lakal ijabah fima yakhtaruhu lakala fima takhtaru li wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti Janganlah kelambatan masa pemberian Allah kepadamu, padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan patah harapan. Sebab Allah telah menjamin menerima semua doa dalam apa yang ia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu. Dan pada waktu yang ditentukannya, bukan pada waktu yang engkau tentukan. Janganlah ketika harapan tidak terwujud membuat kita patah semangat membuat kita berburuk sangka padahal kita sudah berdoa jangan risau karena semua doa kita dijamin oleh Allah akan dikabulkan sepanjang syaratnya terpenuhi tetapi bentuknya bukan yang terbaik menurut kita tapi terbaik menurut Allah karena baik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Waktunya yang paling tepat itu menurut Allah bukan menurut kita. Karena Allah maha tahu tingkat keimanan kita, mental kita, keilmuan kita. Seperti diberikan granat kepada seorang anak yang merengek ingin granat. Tentu orang tua yang keji memberikan sesuatu kepada anak yang keinginannya tidak sesuai dengan kemampuan dan keperluannya. Mungkin dalam peperangan dibutuhkan, tapi apakah anak kecil membutuhkan saat ini? Oleh karena itu, kalau sesuatu yang kita inginkan belum terwujud, tidak terjadi, atau bahkan sebaliknya, itu bukan berarti tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak layak kita kecewa dan berburuk sangka. Ingat keterangan dari Allah, "Wa'asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa'asa antuhibu syai'aw wa huwa syarul lakum." Bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Dan bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal berbahaya menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu segala yang terbaik. Karena dia yang menciptakan dan tahu keadaan kita lebih tahu dari kita sendiri. Wa antum la ta'lamun. Sedangkan kalian tidak tahu. Allah yang maha tahu. Kita tidak tahu. Maka silakan berkeinginan sepanjang keinginannya yang disukai Allah. Tetapi ingat yang terbaik hanyalah menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang budiman, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Silakan Ustaz bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من داع يدعو إلا استجاب الله له دعوته أو صرف عنه مثلها سوءا أو حط من ذنوبه biqadriha ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin. Tiada seorang berdoa melainkan pasti diterima oleh Allah doanya atau dihindarkan daripadanya bahaya atau diampunkan sebagian dosanya selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutus hubungan famili. Demikian berarti kalau kita berdoa sepanjang tidak memakan makanan haram. Doa kita mesti diijabah. Hanya harus diingat doa itu pupuk. Yang penting untuk menumbuhkan tanaman adalah bibit. Ada pupuk, tidak ada bibit, tidak akan tumbuh apa-apa. Oleh karena itu bibit daripada semua doa adalah ikhtiar kita. Sempurnakan ikhtiar barengi dengan kesempurnaan doa. Sesudah itu sempurnakan tawakal.